Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala Wa an Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harisa Maula Rasul sallallahu alaihi wasallam Wa hibbihi Wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma Qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna ibni kad فأشهدنا فأرسل يكري السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما Akhoda, bukan akhoda. إن Akhoda. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فانتس فان- فلتصبر والمحتسب Wal tahtasib ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه li- لا يأتينها Fa'aqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah Wa Mu'ad bin Jabal Wa Abi bin Ka'ab Ubay Wa Ubay bin Ka'ab Wa Zaid bin Thabit Wa Rijal radhiyallahu anhum Farufi'a ilahi Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sabi Fa'aqadahu fi hijrihi Wa nafsuhu taqaqa'a Faqadat aina Fa'kodot Fafadat aina Faqala Sa'ad ya Rasulullah ma hada هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب ما شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تقطع تحركوا وتد- وتضربوا Watattaribu. وتضربوا An Abi Zaid. Namanya Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut hibbuhu wa hibbi wa ibni hibbi. Hib itu ala habib. Orang dicintai oleh Nabi dan anak orang yang dicintai oleh Nabi juga. Qala arsalat bintun Nabi mengutus putri Nabi SAW yaitu bernama Zainab. Mengutus kepada Nabi untuk ngasih tahu, "Inna ibni gadih tudir." Anakku uhtudir telah mendekati ajal, sekarat. Fashhadna maka saksikan kami. Datanglah ya Rasul, anakku sekarang sekarat sakit kata dia. Fa arsala Iya. Maka mengutus Rasulullah yugri ussalam memberikan salam. Nabi tidak bisa datang waktu itu ada urusan penting. Maka Nabi ngutus sampaikan salam. Wa dan berkata, "Innalillahi ma walahu wa Sesungguhnya haknya Allah apa yang Allah ambil dan apa Allah yang ber beri. Itu wewenang Allah. Bisa, Cok. Jangan jangan susah kamu Iku gak iso dianu itu sakarpe Tuhan sudah mau anak kamu itu di, kamu dikasih anak maupun diambil lagi anak kamu itu adalah lillah adalah haknya Allah, wenang Allah. Walahuma ata wa kullu syai'in indahu dan segala sesuatu ada pada Allah bi ajalin musamma dengan ajal yang sudah ditentukan. Berarti sakmono kamu itu punya anak cuma sekian tahun Ya, semuanya ada batasnya. Wafal tasbir, maka hendaknya sabar wal tahtasib dan hendaknya dia mengharap paha, pahala. Wis. Tenono ganjarane. Tidak datang Rasulullah. Tak. Zainab ini ingin abahnya datang. Fa'ar salat ilaih. Maka menguntus lagi itu Zainab ilaihi kepada Rasulullah. Tuksimu alaih. Sumpah kepada Nabi. Wallahi ya layak tiannaha aku minta dengan Allah datang itu Rasulullah ha kepada ibnatahu kepada Zainab Hah? minta dengan nama Allah enggak enggak berani nolak Nabi kalau minta dengan nama Allah Hah? karena itu kalau ada orang minta dengan nama Allah jangan ditolak Hah? demi Allah ana ini perlu duit ana bantu ana kayak ono hargai nama Allah itu kalau mampu. Paham ya? Nah, kenapa pakai dengan nama Allah sebenarnya? Hargai nama Allah. Faqama maka berdiri Rasulullah wa ma'ahu dan bersama Rasulullah Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Warijal dan banyak orang-orang rombongan Nabi datang ke rumah Zainab. Farufa'a ila Rasulillah as-sabi maka diangkat itu anak kepada Rasulullah, anak bayi diangkat. Faq'adahu fi hijrih, maka mendudukkan Rasulullah itu sobi, anak kecil itu fi hijrih ada di pangkuannya. Wa dan jiwanya itu anak tata tata gak udah sekarat, udah kejang begitu. Tata gak tata harak, tata Ya. E, gerak gitu, kejang gitu. Fafadat ainah maka meneteskan mata kedua mata Rasulullah saw cucunya. Ya. eh? menangis Rasulullah saw alaihi eh, Di sini e, kalau ada kelihatan orang susah maka tugas utama kamu gimana caranya untuk menghibur dia daripada kesusahannya itu lihat Rasulullah bangun datang kepada putrinya ya Kemudian anaknya tadi, anak putrinya tadi itu dipangku sama dia, kan senang gitu kalau gitu. Eh, bukan melarikan diri. Eh. Kemudian nangis Rasulullah. Fagala saat maka berkata saat bin Ubadah, "Ya Rasulullah, mahada, Apa itu Rasulullah kok ada nangisan? Jarang orang dulu itu nangis itu. Eh, saking kuatnya Ya, jarang nangis itu mahal. Kalau hadi rahmat, Ini rahmat. Nangis gini ini rahmat, bukan semua tangisan itu jelek. Ada tangisan mulia, ini rahmat. Allah menjadikan Allah itu rahmat fi gulubi ibadih di hati hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain fi gulubi man syaa'a min di hati orang yang kehendaki di antara hamba Allah. Wa inna ma dan hanya saja merahmati Allah min ibadihi di antara hamba-hambanya arruhama orang-orang yang rahmat. Ini rahmat. Nah, ini satu bukti bahwa nangis itu wajar kalau susah, apalagi ketinggalan keluarga. Cuma nangisnya karena rahmat, jangan nangis nggak terima. Apalagi sambil menjerit-jerit. Apalagi dengan niat hal jahiliyah. Ya, dengan watul istilahnya kenapa anakku yang mati kok enggak aku mati temenan kan enak kan ya, bukan begitu maksudnya siapa nanti aku bareng mas bareng nggak tuh berpisan eh? nah itu niat hajairi ya nggak boleh itu eh? boleh menangis karena rahmat eh? nah ini hmm, kemudian eh, harus tetap ya mengharapkan pahala dan sabar dalam menerima ujian tadi itu. Wallahu a'lam. Nih, kalau jadi Nabi itu menangis berkali-kali sebenarnya ya. Karena itu kalau ada orang menyatakan karena Rasulullah itu nangis ada di hari Asyura, maka dijadikan hari berkabung. Ini juga Nabi nangis sih. Hari bergabung juga ini berarti. Nah, waktu anaknya Ibrahim meninggal juga nangis, hari bergabung juga. Sayyidina Hamzah waktu terbunuh juga menangis, hari bergabung juga. Kemudian eh, apa namanya? pamannya Abu Thalib meninggal juga menangis, Siti Khadijah meninggal menangis sampai dikatakan amul huzun, berarti hari bergabung juga. Yang enggak enggak ada istilah hari bergabung itu. Nangisnya itu karena rahmat. Nangisnya karena rahmat, bukan nangisnya tadi itu enggak enggak terima. Nah, ada. Kalau nangis nggak terima sampai mukul-mukul diri, haram itu hukumnya, nggak benar itu. Itu nangis karena nggak terima, nangis karena protes. Nah, itu nggak boleh. Itu niyah jahiliyah, itu orang jahiliyah begitu itu. Islam melarang itu semuanya. Ya.